Kita langsung kepada hikmahnya Ibn Atta'ilah Sekandari hikmah yang ke-38. La tata'adda, jangan engkau lampaui. Jangan sampai engkau melampaui niyata himmatika ila ghairihi. Niat kemauan semangatmu kepada selain Allah. Engkau punya hajat banyak. Kemauan banyak. Jangan sampai di saat engkau menghadapkan hajatmu kepada selain Allah. Ini keimanan. Hendaknya hajatmu hanya kau hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat fal karim Allah Maha Pemurah. La tatakhattahu amalu Tidak akan angan-angan manusia ini maksudnya la takhattur rikab kalau ada orang di masjid nggak boleh kalau ada orang sudah baris begini lalu melangkai tahat tidak akan melampaui jadi amal angan-angan harapan manusia ini tidak akan bisa melampaui artinya apa yang bisa memberi itu hanya Allah selain Allah tidak akan bisa memberi seperti Allah nggak ada yang bisa melewati tidak ada yang bisa lebih dermawan dari Allah, tidak ada yang bisa lebih besar pemberiannya dari Allah, tidak ada yang bisa lebih agung dari Allah, hanya Allah. Nah, Imam Ibn atau Il sakandari untuk memandang kepada Allah. Biarpun setelah itu kita berurusan dengan selain Allah, tapi harus tetap kepada Allah. Nah, kita mau berobat. Mau berobat. Jangan sampai kita berkeyakinan bahasanya menyembuhkan kita adalah dokter. Tapi tetap dihancurkan karena Allah membuat sebab. Dan sebab harus diambil. Dan orang mengambil sebab bukan syirik. Bahkan kalau kita berkata, dokter tolong sembuhkan saya. Anda ahli iman, tidak syirik. Maksudnya apa? Minta diobati. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Dan ini dihimbau, dianjurkan. Nah maksudnya Ibn Atta'illah adalah biasakanlah dalam segala aktivitas aktivitasmu itu kau sertakan Allah di dalamnya supaya kita tidak lepas kontrol membawa Allah kita berobat ingat Allah yang menyembuhkan adalah Allah ada satu kisah kebenarannya ini satu riwayat dikisahkan tentang Sayyidina Musa alaihissalam Suatu ketika Sayyidina Isa, Sayyidina Musa alaihissalam itu merasakan sakit di sebuah perjalanan. Lalu di saat sakit, minta ya Allah sembuhkan aku ya Allah. Lalu Allah memberikan wahyu, makanlah buah itu. Atau daun tertentu di dalam perjalanannya. Lalu Sayyidina Musa mengambil daun lalu dimakan dan sembuh. Kemudian dalam perjalanannya lagi sakit yang serupa. Kemudian dia langsung mengambil daun tersebut dan dimakan, tidak sembuh. Lalu ngadu kepada Allah, ya Allah penyakitnya sama dan yang aku makan sama. Tapi kenapa dulu aku makan obat, makan daun itu sembuh, sekarang makan daun yang serupa tidak sembuh. Padahal penyakitnya sama, obatnya juga sama. Dijawab oleh Allah, dulu waktu kau mengambil daun yang pertama kau serahkan kepadaku setelah itu kau lupa, langsung saja menuju kepada daun, tidak menuju kepadaku, maka daun tidak akan menyembuhkan. Ini adalah pelajaran iman yang tinggi untuk kita. Kalau kita minum obat, jangan mengatakan obat ini menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Allah. Nah, sekarang babnya ini yang sering disalah fahami menjadikan orang salah faham mengambil wasilah, mengambil sebab. Apakah diperkenankan atau tidak? bahkan mengambil sebab kadang diperintahkan termasuk kalau orang lapar bisa saja orang lapar gak cukup ya Allah kenyangkan aku tidak ambil piring hambaku ambil nasi masukkan ke mulutmu baru nanti kenyang mengambil sebab ada sebab dohir seperti itu ada sebab oleh Allah dijadikan sebab yang dijadikan, dijadikan Allah dari sebab-sebab dohir makan, minum dan sebagainya mengambil sebab tapi ingat di saat kita mengambil sebab harus tahu siapa musabib, siapa pemberi sebab? Allah. Allah. Dan harus ada keyakinan seperti itu. Yang salah adalah meyakini sebab lalu lupa Allah keluar dari iman. Tapi orang mengambil sebab tidak keluar dari imam. Tapi kalau orang mengambil sebab lalu lupa Allah, maka dia adalah tidak beriman lagi. Nah inilah kebiasaan ahli iman Bukan berarti kalau orang berobat itu kurang tawakal Oh tidak Tawakal itu harus dibarengi dengan usaha Saat ada satu orang yang Datang ke masjidnya Rasulullah membawa ontanya Nabi melihat Karena masjid Nabi itu kebuka begini Dan tidak segede itu Waktu itu masjidnya masih kecil Jadi kalau ada orang datang ya ketahuan Dan masyarakat muslimin belum sebanyak hari ini Jadi Nabi lagi duduk ada sahabat Nabi datang membawa ontanya tapi tidak diikat lalu Nabi bertanya loh kok ontamu nggak kok ikat lalu dia sok mengatakan tawakal aku ya Rasulullah aku serahkan kepada Allah ditegur oleh Rasulullah iqil fatawakkal ikat baru tawakal usaha nah sekarang bab mengambil usaha mengambil sebab ini adalah harus Bahkan sebagian wajib mengambil sebab, sebab men, sebab kita hidup mencari nafkah. Kalau tidak mencari nafkah adalah haram. Jangan gaya tawakal setelah menikah aku serahkan kepada Allah kalau dapat rezeki-rezeki kalau enggak enggak. Ngurusi orang begitu, tapi kehidupan dirinya sendiri enggak pernah ada orang ngomong ya Allah kalau memang aku jatahnya kenyang-kenyang enggak usah cari makan enggak ada. mesti dia nyari makan. Nah, termasuk sebab-sebab yang lainnya adalah kalau kita memohon kepada Allah tapi membawa sesuatu menjadikan yang lainnya itu sebab atau melewati sebab yang telah Allah tetapkan itu wajar normal tidak ada satupun yang mengatakan kafir kalau ada orang berkata ya dokter ya tabib wahai dokter aku sudah tidak kuat tolong saya dokter siapa yang mengatakan syirik nggak ada karena kita boleh minta tolong kepada manusia yang menjadikan syirik adalah lupa kepada Allah dan tidak meyakini kalau Allah yang menolong. Tapi kalau kita datang kepada dokter lalu kita minta tolong dokter tidak syirik. Karena apa? Kita menuju kepada orang yang memang kita harus ke situ. Karena dokter itu telah dijadikan oleh Allah orang yang mengetahui tentang obat lalu kita datang ke tempat tersebut. Nah, yang ingin ditegaskan oleh Imam Ibn Atta al-Sakandari, keyakinanmu bahwasanya yang menyembuhkanmu adalah Allah. Termasuk diantaranya kalau kita menuju kepada Allah membawa Nabi Muhammad. Bukan suatu yang syirik. Misalnya Allahumma ya Allah aku mohon kepadamu dengan Nabi Muhammad. Enggak syirik. Yang sering disebut dengan istilah tawassul. Sebab memintanya tetap kepada kepada Allah. Mintanya tetap kepada Allah. Jadi bukan sebuah kesyirikan. Minta kepada Allah membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah dengan sesuatu yang telah dipilih oleh Allah. Minta obat kesembuhan dari Allah melalui dokter. Dokter dipilih oleh Allah dalam urusan kesehatan. Nabi Muhammad pilihan Allah kita menuju kepada Allah melalui Nabi Muhammad saw. Sehingga dalam doa yang sering disebut dengan tawassul dengan doa dengan tawassul, Allahumma ya Allah aku mohon kepadamu dengan nabi akhir zaman, dengan nabi yang mulia, dengan Nabi Muhammad. Sah Ada sebagian orang yang begini dikatakan syirik. Syirik dari mana? Wong mintanya kepada Allah. Mintanya tetap kepada Allah. Bahkan suatu ketika ada Nabi minal anbiya dalam keadaan Nabi Musa dikisahkan juga dalam keadaan kesusahan dia minta ya Allah dia minta tidak kepada Allah kisah tentang Fir'aun dikisahkan bahasanya Nabi Musa itu takut kepada Fir'aun lalu minta ya Allah aku minta perlindungan aku minta pertolongan kepadamu Fir'aun sungguh sangat menakutkan loh kok Nabi Musa takut kepada Fir'aun ini gimana kisahnya berarti syirik dong Lihat dulu kisahnya disebutkan dalam Al-Qur'an itu Nabi Musa takut kepada Firaun, tapi setelah takut kepada Firaun mintanya kepada siapa perlindungannya? Allah hakikat iman. Memang ada manusia yang menakutkan kok. Ular, harimau, ini semuanya menakutkan. Tapi kembalinya tetap kepada kepada Allah. Nah inilah Termasuk memohon namanya bertawasul, memohonnya tetap kepada Allah, tapi yang dibawa adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah seperti Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni ya Allah sesungguhnya aku atawajjahu ilaika, memohonnya tetap kepada Allah, ilaika kepadamu, binabika yang aku bawa adalah nabimu nabi rahmati. Berikan kepadaku begini-begini ya Allah. Ini adalah hal yang wajar. Bukan sebuah kesyirikan seperti yang dikatakan sebagian orang, hal yang begini dikatakan syirik. Bahkan ada sebagian mengatakan kalau Nabi Muhammad hidup mah boleh bertawasul tapi kalau sudah meninggal enggak boleh. Loh, kenapa kok justru malah dibedakan? Memang kalau Nabi Muhammad hidup bisa memberi langsung dengan dirinya sendiri. Tidak bisa. Nabi Muhammad waktu hidup tidak bisa memberi kecuali diizinkan oleh Allah. Kita memohon kepada Allah membawa Nabi Muhammad itu bukan karena Nabi Muhammad bisa memberi dari dirinya. Kita mintanya kepada Allah, tapi kita membawa sesuatu yang disenangi dan dicintai oleh Allah seperti amal soleh, orang soleh dan Nabi Muhammad adalah paling solehnya manusia. Kita minta kepada Allah dan membawa Nabi Muhammad. Maka justru berbahaya sekali orang yang membedakan bertawasul kepada Nabi di saat hidup kalau sudah Nabi Muhammad meninggal lalu tidak boleh. Ini berbahaya sekali. Apa yang menjadikan beda? Apakah waktu hidup Nabi bisa memberi dari dirinya sendiri? Yang mengatakan begitu keluar dari iman. Nabi waktu hidup tidak akan bisa memberi kecuali diizinkan oleh Allah. Akan tapi kita minta kepada Allah membawa Nabi Muhammad karena pangkat kemuliaan Nabi Muhammad. Bukan karena hidupnya Nabi Muhammad, tapi karena Nabi Muhammad mulia. Dan Nabi Muhammad mulianya tidak akan berubah. Waktu meninggal tetap mulia, waktu hidup mulia. Maka yang membedakan antara hidup dan matinya Nabi justru bermasalah dalam keimanannya. Ini namanya tawassul. doa dua memohon kepada Allah bitawassul. Memohon di dalamnya adalah disebut orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka itu adalah doa bitawassul. Memohon kepada Allah lah ini. Seperti uh, eh, hikmah, hikmah yang disebutkan. Memohonnya tetap kepada Allah, tapi ada yang lain yang disebut. Membawa nama-nama orang yang dicintai oleh Allah seperti Nabi Muhammad dan orang-orang soleh. Di sana ada lagi namanya tawassul bid du'a. Tawassul bid du'a Tawassul doa itu beda dengan doa bitawassul dibalik. Tapi maknanya beda. Kalau doa bitawassul kita memohon kepada Allah di dalamnya ada orang-orang soleh, orang yang dicintai oleh Allah atau dengan amal soleh. Contohnya dengan amal soleh disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari misalnya itu ada kisah orang yang terperangkap dalam gua waktu berada dalam gua tiba-tiba ada batu menggelincir menutup gua nggak bisa keluar didorong pun nggak mampu karena batu gede kalau dibiarkan di situ mati Nabi bercerita dalam hadis sahih kemudian Tiga orang yang berada di dalam gua ini memohon kepada Allah dengan membawa amal solehnya. Memohon kepada Allah, ya Allah, aku pernah punya amal soleh begini, ya Allah. Aku pernah berbakti pada ibuku begini, ya Allah. Aku pernah menjauhi maksiat begini, ya Allah. Maka geser batu, geser lagi. Ini menunjukkan namanya doa bitawassul memohon kepada Allah di dalamnya ada sesuatu yang dicintai oleh Allah dibawa agar doa kita ke bawah amal soleh Nabi Muhammad ini tapi di sana ada namanya tawassul biddu'a. Lah tawassul biddu'a ini begini. Kita datang kepada satu orang, tolong doain saya ya. Kan saya bisa doa sendiri. Tapi kenapa kita minta tolong kepada orang lain? Dan ini boleh secara syariat. Nabi pernah minta doa kepada Sayyidina Umar. Dan orang minta doa kepada orang sudah wajar. Padahal kita bisa minta doa langsung kepada Allah. Kan Tuhan kita dekat dengan kita kita bisa minta langsung. Tapi kenapa kok diajarkan kita minta kepada orang lain? Membangun khusnudon kepada orang lain. Agar kita juga tawadu. Jadi kita minta. Ustaz, Ibu, saudaraku, tolong doakan saya. Enggak pernah ada orang ngomong, doai sendiri. Wong Allah tahu, Allah bisa. Ngapain minta saya? Enggak ada. Kalau ini namanya tawasul bidu'a, Tapi yang satu lagi du'a bid Inilah di saat orang tidak bisa membedakan antara keduanya, makanya rancoh di masyarakat, ada orang dikit-dikit mengkafirkan dan membid'ahkan. Kembali wadah hikmahnya Ibn Atta'il As-Sakandari. Fal karimu Allah maha pemurah. Kepada siapa lagi engkau akan memohon kalau bukan kepada Allah? Tidak akan beruntung jika engkau memohon kepada selain Allah. Nah, kalaupun kita harus memohon, meminta kepada selain Allah, tetap harus kita bangun keyakinan yang memberi adalah Al-Karim. Allah yang Maha Pemurah. Jangan salah alamat. Allah yang Maha Pemurah. Maka di sana ada bab kita harus bersyukur kepada orang yang telah dipilih oleh Allah. Sehingga Nabi menyebutkan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia, belum bersyukur kepada Allah. Loh, urusannya dengan manusia, katanya memberi Allah. Yang memberi hanyalah Allah tapi Allah telah memilih sebagian hambanya untuk menyampaikan kebaikan dari Allah untuk hamba yang lainnya Allah telah memilih sebagian hambanya untuk menyampaikan kebaikan dari Allah padahal Allah bisa menyampaikan secara langsung akan tapi Allah dengan sengaja yang kehendak Allah tidak ada yang bisa menghalangi Allah telah menjadikan seseorang untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain maka di situ kita harus bersyukur kepada orang yang dijadikan oleh Allah sebab sampainya kebaikan dari kita. Dibalik, kalau tadi yang kita bahas kita menuju Allah melewat manusia. Dan ini bukan seperti orang nyembah berhala, bukan. Tawasul jangan disamain dengan nyembah berhala. Kalau orang kafir nyembah berhala, nyembah benar berhala. Nyembah berhala, sujud kepada berhala, kafir, syirik, kalau orang memohonnya kepada Allah dengan membawa hal-hal yang dicintai oleh Allah, diajarkan oleh Nabi. Cuman begitulah sebagian orang yang tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, mudah mensyirikkan orang lain. Katanya kalau kita tawasul dengan Nabi Muhammad seperti menjadikan Nabi Muhammad berhala. Bukankah kita bisa langsung minta kepada Allah? Kenapa harus membawa Nabi Muhammad lah ini? Yang mengajari adalah Rasulullah. Dalam hadis-hadis, hadis Sayyidina Uthman ibn Hunayf. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab salat istisqa tentang tawassul dalam doanya Allahumma ya Allah inna natawassalu ilaika binabiyyika ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu natawassalu ilaika binabiyyika dengan nabimu memohonnya kepada Allah nabinya dibawa nabi mengajarkan dalam hadis sahih akan tapi begitulah di masyarakat yang tidak ada henti-hentinya dikit-dikit mengkafirkan ahli tawassul dan di sana memang ada kesalahan dari ahli tawassul mereka mendefinisikan tawassul dengan otaknya pikirannya sendiri tanpa belajar di antaranya ahli tawassul itu kalau ditanya tawassul itu apa sih ya tawassul itu begini loh ya kalau kita datang presiden susah lewat anaknya nah ini kan kurang ajar masa kepada Allah tidak begitu ini gara-gara nggak -gara ngaji yang ahli tawassul salah sehingga orang menilai tawassul salah Tawassul itu adalah memohonnya kepada Allah, membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Itu adalah doa di tawassul. Nah, dibalik lagi kalau bersyukur, kita mensyukuri nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita nikmat melalui seseorang, maka kita hendaknya bersyukur dengan orang tersebut. Kenapa? Karena Allah telah memilih dia. Dia telah dijadikan oleh Allah sebab kebaikan nyampe kepada kita. Makanya di sana ada pendidikan bakti pada orang tua. <laughs> Sebelum kita minta orang tua kita telah dijadikan oleh Allah sebagai orang yang lembut, rela, dikencingin oleh kita pun masih senyum, dibangunkan di malah senyum, coba. Itu karunia Allah diberikan kepada kita. Lewat orang tua kita. Apakah Allah tidak bisa memberi langsung? Bisa. Lalu kenapa Allah menjadikan begitulah kehendak Allah? Allah menjadikan ibunda kita sayang pada kita, ayah ayahanda kita cari nafkah dan seterusnya. Kemudian ada orang dermawan memberikan kepada kita bantuan di saat kita fakir. Allah pilih dia, maka kita perlu bersyukur. Bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Tapi ingat, bersyukurnya kepada manusia karena bersyukur kepada Allah. Jangan salah. Kalau bersyukur kepada manusia karena dia sebagai yang memberi, maka itu menjadi salah juga. Kita bersyukur kepada manusia yang telah berbuat baik kepada kita, karena khusnudan kita karena kita memandang baik Allah telah memilih dia padahal Allah kan bisa memberikan langsung kepada saya kan bisa saja saya ber berbisnis lalu dapat duit tapi kenapa aku dijadikan oleh Allah kurang lalu Allah kirim orang kaya lalu bersedekah kepada saya tentu orang ini ada kelebihannya maka kita berterima kasih kepada manusia tersebut nah jadi intinya adalah bolak-balik di saat bersyukur tetap syukur yang sesungguhnya kepada Allah Syukur yang sesungguhnya kepada Allah. Dan di saat kita memohon pun, di saat kita urusan dengan manusia, harus tetap kepada Allah. Ibn Ilyas sagandari menjadikan kita biasa dengan Allah begitu loh. Dikit-dikit dengan Allah. Memang urusan kita dengan manusia, tapi jangan lupa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta obat. Berobat dan saat sakit. Belajar. Nah, kan selama ini kita itu sering lupa kepada Allah. Di dalam banyak hal karena kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kita jadi lupa kepada Allah. Sering kami contohkan, lihat. Itu kalau anak sekolah yang cerdas pinter tuh jarang minta doa sama kiai, tidak pernah tahajudan tuh yang cerdas itu. Tapi yang bebel, yang gampang nggak lulus itu, waduh sholatnya banyak itu. Minta doa, doa rajin ngaji, rajin itu eh, Kasihan, kasihan yang cerdas. <laughs> Masa dekat kepada Allah nunggu bebel dulu nih? Sering kami buatkan contoh seorang ibu yang menemukan anaknya sakit, kalau ibu itu membiarkan anaknya sakit tidak diobati itu ibu gila. Fitrah nurani seorang ibu kalau menemukan anaknya sakit bergegas untuk diobati. Karena dia punya duit langsung dia telepon dokter, buka tidak anak saya demam tinggi 40 takut step. Dokter mengatakan baik langsung pergi. Itu kan ibu biasanya rata-rata begitu. Enggak pandang malam nih pokoknya pengen segera mengantarkan anaknya pergi ke dokter. Sekarang pertanyaannya, siapa di antara ibu-ibu yang solehah ini di saat anaknya sakit sebelum pergi ke dokter mengambil air wudhu lalu sholat dua rakaat mohon kepada Allah ya Allah sembuhkan anakku tanyakan mana Allah mana Allah siapa di antara kita di saat ingin berobat lalu kita ngaduk kepada Allah biarpun tidak sampai melakukan sholat ya Allah sembuhkan Siapa orang yang sebelum buka tokonya melakukan sholat dua rakaat agar diberi, diberkahi, dimudahkan dalam urusan rezekinya? Usaha itu ada dua cara. Yang pertama adalah usaha zahir harus. Dengan upaya zahir bekerja mencari rezeki. Tapi yang terdahsyat adalah usaha batin. Dan ini berlaku kepada ustadz yang mengajar sekalipun kata Imam Nawawi ada ustaz terlena, tertibu dengan kecerdasannya. Datang ke majelis hanya mengandalkan kecerdasannya, syarahnya yang hebat, ilmunya yang luas. Sehingga yang dipikirkan adalah bagaimana saya menjelaskan dengan jelas. Lupa bahwasanya yang memberi hidayah adalah Allah. Maka kata Imam Ghazali, ah, kata Imam Nawawi, <laughs> seorang guru sebelum menghadiri majlis di tengah malam sudah ngandu berjam-jam kepada Allah. Biarpun berjam-jam pasti ada pengaduannya kepada Allah. Bahkan kalau perlu sebelum masuk masjid, sebelum mengajar, melakukan sholat dua rakaat menengadahkan tangan memohon, "Ya Allah, aku akan mengajari mereka ilmu. Buka hati mereka, buka pikiran mereka." Karena tahu yang memberi hidayah adalah Allah. Tapi Ustaz sombong menyiapkan materi yang hebat, dahsyat sampai semua orang berkata, "Oh, ceramahnya enak. Oh, ceramahnya bagus." Terbuka oh, orang pada nangis. Hebat. Tapi dia lupa tidak mengadu kepada Allah. Kropos sehingga para kekasih-kekasih Allah itu lihat yang lebih banyak tersampaikan karena ruh batinnya. Orang dulu itu lihat ngajarnya pun setengah ngantuk. Mikrofonnya pun sebelah nyala sebelah enggak. Tapi diamalkan Bismillah alhamdu tawi puji kudilahi kagungane Allah hmm, ketiduran. Tapi pada solehah semuanya pada soleh. Hatinya bersih, malamnya nangis kepada Allah. Nah ini ustadz pun harus begitu. Ini Jangan mengandalkan kecerdasan lalu beres. Yang menjadikan dia tobat sadar bukan kecerdasanmu, bukan kepintaranmu, bukan lesanmu yang fasih, tapi Allah. Nah ini. Ini pukulan dahsyat. Bagi siapapun Allah yang bisa menjadikan Anda berhasil dalam bisnis Allah maka selalulah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalaupun kita berurusan dengan manusia, itu mengambil sunnat, sunnatul hayah. Allah membuat sunnah. Sunnatul hayah adalah sesuatu yang harus kita jalani dalam hidup. Ya kalau lapar makan itulah bahasa sederhananya. Kalau haus ya minum. Itu harus kita ambil di samping itu lihat jangan lupa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah penekanan dari hikmah yang diberikan oleh Ibn Athaillah Sakandari, la tata'adda niyyata himmatika ila ghairihi. Jangan kau lewatkan harapanmu kepada selain Allah. Biarpun kau menuju kepada manusia karena memang manusia itu dijadikan sebab sampainya kebaikan kepadamu, jangan lupa menujumu harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kau tuju adalah harus Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang yang pemurah yang sesungguhnya orang itu bisa berderma kepadamu karena Allah telah menjadikan hatinya seperti itu dan dia pun mendapatkan harta itu juga Allah yang beri Al-Karim adalah hanya Allah yang dermawan sesungguhnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu a'lam bisawab